Dari hadisnya Ubadah bin Samit. dalam bab alamasi awal Erada. Syahid dari hadis ini yakni insa'a azabahu wa insa'a ghafara <clears throat> Perhatikan halaman 236. Soalun Syekhu yakni ya Syekh itu. Di sini ada harfun yang tidak disebutkan yang maklum ya Syekh yakni Syekh siapa? Syekh bin Bas. Ahsanallahu ilaika. In lam yasturillahu alaihi takunu kafaratan Al-jawab yakunu ma asabahu kafaratan atau kafaratan idza lam yaud. Ini syaratnya, idza lam yaud. Pertanyaan yaitu wahai Syekh, semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau. Seorang yang berbuat dosa. Ini dosa besar. Ini seorang yang berbuat dosa, ini dosa besar. yang wajib atasnya menerima apa? Had. Hukum had. Maknanya Allah tidak menutupi di dunia. Bahkan Allah menyingkapnya bahkan seorang tersebut mendapatkan hukum had di dunia dari sisi pengadilan dari sisi mahkamah. Apakah ini menjadi penghapus dosanya? Jawabannya, ia menjadi penghapus dosanya dengan syarat di dalam yaud jika dia tidak mengulangi lagi. Maafkan? Kalau mengulangi lagi berarti Bahkan terhapus dosanya. Ini dosa baru, dosa yang tadi dilakukan. Ini bagi orang yang kena hukum had yang hukum tersebut tidak menjadikan dia mati. Kalau jadi bunuh ya selesai. Seperti seorang peminum kamar tertangkap, dicambuk. Ya kan? Maka cambukan tadi menjadi apa? Kapar. Kalau mengulang lagi, maka dia mendapatkan dosa yang baru. Mahfum? Demikian juga orang yang berzina, zina. campur berapa kali? Seratus kali. Kalau sudah dicampur, berarti sudah pembersih bagi dosanya. Tapi ketika mengulangi maka dapat dosa baru. Ini namanya dikatakan idalam ya'ud apa makna ya'ud? Dari kata ada ya'udu. Sehingga tidak mengulangi. Demikian juga perkara-perkara hukum had yang lain dengan syarat idza lam ya'ud mendapatkan hukuman di dunia maka menjadi penghapus bagi dosanya. Pertanyaan yang kedua, soalun hadhihi bai'atul aqabatil ula wala bai'atul badun nisa? bayat ini apakah bayatul bayat yang pertama ataukah ini ya, ini nisa? Gitu. Jawabannya hari bayat Ini bayatul nisa. yani yang disitu katakan bayi hukum ala Allah tusriku billahi syai'a wa la tusriku wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tuna wa la ta'tu bi buhtanin taqtarunahu baina aydikum wa arjulikum Wala tahsuni bi ma'ruf. Kemarin telah disebutkan oleh Syekh bin Bas bahwa ini adalah Bahatun Nisa. Masalahnya dikatakan hadi Bahatun Nisa dengan dalil ya ayyuhan ya ayyuhan nabiyyu Idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla tusyrik alla yusyrikna billahi wa la yusrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna. فبايئوهن فبايئوهن هذه يقال لها بينة النساء هذه بايعها sahabat pada dalik ini yang disebut dengan bayatun nisa yakni apa kata bayah janji setia sumpah setia dikatakan yamin sumpah itu bahasa Arabnya apa yamin Ya kan? Nah, dikatakan baik mananya apa? Sum? Sumpah. Jadi sumpah setia. Dan juga sanksinya besar jika membatalkan bayat. Amma bayatul ula, bayatul aqaba ghairu hadil bayat. Adapun bayat yang pertama yang disebut dengan bayatul aqaba bukan ini, selain ini. Bukan bayat yang ini. Ya ini penjelasannya yutiyahuna rasulah wa yahmunahu. Bayatul apa mereka tuntutannya mereka mentaati Rasul dan yahmunahu apa yahmunahu melindungi. Ya kan? Hama yahmi. Hama yahmi. Ya kan yahmi seperti Roma yarmi yarmiyani yarmuna yahmunahu mafhum kama yahmuna nisahahum wa dzurriyyatihim kenapa bisa dzurriyyatihim kenapa kenapa bisa dzurriyyatihim nah, itu kenapa dzurriyyah maka kemana? Tadi anda baca Duriyat tahum. Yang benar Duriyat. sama mana salim mansub bil fathah fil Tasro. kama nah, yahmuna nisahum wa duriyatihim. nah itu sama mana salim ini mansub dengan kasroh niat dan عن الفتحة Baik. Jadi mereka mentaati Rasul dan melindungi Rasul sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka. Mana duriya? Anak keturunan mereka, anak cucu mereka. Itu duriya. Jadi banyak akabah adalah banyak yang tuntutannya mereka mentaati Rasul, melindungi Rasul sebagaimana mereka melindungi istri-istri mereka, melindungi keluarga mereka, anak-anak mereka. Walaupun tawarannya nyawa. Ini sumpah setianya para sahabat terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحزب رقم سبعة وأربعمائة وتسعة وستين حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أن النبي الله anna nabiyallahi Sulaiman alaihi salatu wassalam kana lahu sittuna imra'atan. Faqala la la'atufanna la'atufanna al-laila. Laila. La'atufanna al-lailata ala nisa'i. Faltahmilna kullu mar'atin wal kalibna farisan yuqatilu fi sabilillah fatafa ala nisaihi fama waladat minhunna illa mar'atun waladat sikra gulamin qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ini nabi kita laukana sulaiman istasna rahmanat, kul mar'atin minhunna fawaladat farisan yuqatilu fi sabilillah Setnya mana? Lam istasna. Lalu kana Sulaiman istasna. Bagaimana istasna? Kalimat insyaallahu. In insyaallah. Itu namanya istisna. yakni hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabiullah yakni Nabi Nabi nabinya Allah Nabi Sulaiman alaihi wasallam Dulu memiliki istri 60 orang. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan sampai lebih. Nanti akan jelaskan penjelasannya di sini. Faqala maka dia pada satu waktu berkata, La atufanna. Sungguh aku akan pada malam ini akan apa? Mengumpuli seluruh istriku. Yang enam tadi. Dari satu sampai ke terakhir. Fertahmilna kullu ratin. Maka supaya masing-masing istri saya ini hamil dan supaya melahirkan faris yakni penunggang kuda yang apa? pergi berperang dalam jalan Allah itu namanya faris. Maka dia lakukan mengumpulkan seluruh istrinya pada malam itu. Bama waladat minhunna illa mar'atun waladat sikwa gulamin. Maka tidak ada satupun dari istri beliau Sulaiman yang bilangnya nampu tadi itu tidak ada yang melahirkan kecuali satu. Melahirkan anak yang cuma separuh. Enggak sempurna. Sikwa ini separuh. Nanti akan datang penjelasannya. Maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari tentang apa tadi yang beliau sabdakan tentang kisahnya Sulaiman alaihissalam. Laukan Sulaiman jika jikalau Sulaiman, yakni Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah akan melahirkan ya kan seorang apa masing-masing istrinya melahirkan anak yang berjihad sabilillah. Seandainya bilang insya Allah, sungguh akan melahirkan sel, apa, akan hamil seluruh istrinya dan akan melahirkan anak yang mampu berperan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keberanian, memiliki sajaah, berperang di jalan Allah. Tapi karena tidak istisna, tidak mengucapkan kalimat apa? Insya Allah. Maka nggak ada yang hamil. Satu saja yang melahirkan apa? Nggak sempurna. Nggak sempurna, cuma separuh. Nah, ini. Syaitnya mana? Laukana Sulaimanu istasna. Masih? Masih ya kalimat insya Berkata saya bin Basrah rahmat ta'ala asara yakni anna Sulaiman alaihissalam qala taridu kullu murhatin gulaman yuqatilu fi sabilillah wa lam yakul insyaallah. Maksudnya bahwasanya Sulaiman alaihissalam berkata masing-masing dari istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang sifatnya dia memiliki keberanian dalam berperang fi sabilillah. Tapi dia tidak berkata insyaallah Inilah kalimat istisna. Insya Allah kalimat istis, istisna. Pengecuali, pengecualian jika Allah mengendaki. Tapi beliau tidak ngomong itu. Bila dalam yakuh ma'arada. Karena nggak berkata insya Allah maka tidaklah terjadi apa yang beliau inginkan. Tidak terjadi apa yang beliau maukan punya anak semuanya berperang fisabilillah. Ini enggak terjadi. Kenapa enggak terjadi? Liyuriyahu liyuriyahu. Liyuriyahu aro yuri. Tenan, perhatikan. Liyuriyahu. Bacanya apa? Allahu supaya Allah hikmahnya, kenapa enggak terjadi apa yang Allah inginkan? Supaya eh, hikmahnya adalah supaya Allah itu memperlihatkan kepada Sulaiman al-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Wal ibar jamak dari kata ibro. Apa ibro? Pelajaran. Supaya Allah itu menunjukkan kepada Sulaiman tentang tanda kebesaran Allah ini saya berkata, insya Allah ini sebagai bukti tentang kebesaran Allah jika Allah mengendak, mengendaki. Dan sebagai pelajaran bagi Sulaiman al-ibar. Wa anal amru laisa Dan bahwasanya perkara ataupun urusan itu bukanlah di tangannya Sulaiman. Walakinnahu biyadillahi subhanahu wa ta'ala kan tapi perkara itu adalah di tangannya Allah yang maha suci dan maha tinggi bukan kita ucapkan insya Allah dalam apa yang kita inginkan. Besok kita belajar insya Allah. Nah, itu. Besok kita berangkat insya Allah dan yang semisalnya. Walam falam talib lahu illa mar'atun wahidatun sikka insanan ayin nisfa insanin. Maka tidak ada seorang pun dari istrinya yang dan segitu banyak Nggak ada seorang dari istrinya yang melahirkan kecuali seorang perempuan. Satu perempuan, ilham ratun wahidatun. Melahirkan apa? Siklo insanin. Ini separuh insan. Separuh bulan Nggak sempurna. Hada min ayatillah bil hazimah. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Perhatikan. Wa ta'rif bihi subhanahu wa ta'rif Tadi yahu tarif Supaya Allah itu juga dan termasuk apa? tarif termasuk apa? Sebagai pengetahuan, pemberitahuan kepada Sulaiman bahwasanya Allah yang maha suci maha tinggi yang memiliki segala urusan wa anal amra biyadihi bahwasanya supaya tahu Sulaiman itu bahwasanya perkara itu di tangannya Allah bukan tangan dia. Jadi dengan demikian ya Tuhan kepandaian kita, bukan karena ke apa, kejelian kita, bukan karena kegiatan kita, tapi karena Allah semuanya adalah berfatul kulluhu lillah. Makanya adanya dakwah adanya dakwah yang berjalan di tempat kita ini adalah bukan karena kepandaian kita, karena murni usaha kita, tapi karena apa? Allah menghendakinya. Wa Nabi anbiya alaihi Salam kat yakfa alaihim ba'dul amr. Faedahnya bahwasanya para nabi semoga salam dan salam dan salam tercurah atas mereka. Kat yakfa kadang. Kat yakfa. Kadang tersembunyi atas mereka para nabi sebagian perkara Fayu'arifuhum. Bacaannya Fayu'arifuhum. Maka Allah memperkenalkan, memberikan tahu kepada mereka para ambiya. ma qad yang yang apa yang kadang <coughs> tersembunyi atas mereka para nabi. Apa? Nah. Jadi para nabi pun kadang tersembunyi atas mereka sebagian perkara. Maka Allah yang memberikan tahu Fayu'arifuhum. Sulaiman alaihissalam jaa fi riwayatin sittina wa jaa fi riwayatin sab'ina wa jaa fi wa jaa tis'ina. Sulaiman alaihissalam tentang istri beliau berapa bilangannya datang dalam sebagian riwayat 60 orang, dalam sebagian riwayat 70 orang, dalam sebagian riwayat 90 orang riwayat apa istrinya. Wa kana fi syariat Taurat yubahu lahu minan nisa' katsir dan adalah dalam syariat Taurat. Taurat kitab yang paling awal. Kitabnya sama, yang dibawa ini siapa? Bani Israel. Lalu Injil, ya kan? Lalu Al Al-Qur'an. Hmm? bur, mewah. Amma fi syariat Islam dulu dibolehkan mereka dulu dalam syariat Taurat dibolehkan bagi mereka mereka tentang masalah istri banyak sama tadi berapa? Puluhan. Amma bisa Islam fahasarahum Rabbu jalla wa ala al arba'in. Maka dan Nabi. Maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam SAW maka beliau memiliki hak dibolehkan bagi beliau lebih daripada empat. Ini khusus bagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-maksud yang dimaksud bahwasanya an-nasari atau Taurat kana fiha tawassu'un fi amri nisa. Yang dimaksud dari hadis yang telah kita baca bahwasanya syariat Taurat di dalamnya ada tawasuk memperluas dalam keterkaitannya umat di hari itu dalam urusan wanitanya berluas dalam hak untuk menikahi wanita. Puluhan orang boleh. Karena ya Pak. Jadi syaitnya tadi apa? lakukan Nabi Sulaiman istat nah Pertanyaan soalun menasih, pertanyaan dari Syekh Yusuf bin Bas. Mana kuala sari? Siapa sana di sini? Eh, Ibnu Hajar. Ala qauli sittina namratan. Apa yang dikatakan oleh Syekh oleh Al-Imam Ibnu Hajar atas perkataannya Rasulullah SAW Siti mar'atan, Sulaiman dulu memiliki istri 60 orang. Al-Jawab Al-Hafidh Ibn Hajar fil Fatah Berkatalah Habib Rasul dalam Fathul Bari jilid 13 halaman 451 al hadis sadis hadis yang ke-6. Sadis yang ke-6. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qawli Sulaiman alaihi salam al-lailata ala nisa'i. Sungguh aku akan mengumpuli malam ini seluruh istri saya maka taqaddama masalah fi di lam yahwa bain al-ikhtilaf fi adad nisa'ihi. Telah lalu Ibnu Hajar telah lalu penyebutan beliau dalam Sarah hadis ini di beberapa hadis yang telah lalu hadis tentang para nabi dan penjelasan tentang perselisihan tentang bilangan terkait dengan bilangan istrinya Sulaiman. Wadakara huna belapat laukana Sulaiman tasna la hamalat kullu mratin minhunna. Di sini disebutkan dengan lapat seandainya Sulaiman memberi mengatakan insya Allah itu namanya istasna. Itu diperhatikan. Ilmu itu ya wah, datangnya berangsur-angsur sedikit-sedikit satu dua kalimat istasna namanya apa? kalimat? Insya Allah namanya banget sualian. <clears throat> Ayo lau lau insya Allah kama fi al ukhra wa talaqul sisna ala insya Allah bihasabil lugah. Inta kalamu rahmat ta'ala. Ungkapan kalimat istisna maksudnya adalah kalimat insya Allah ini adalah sesuai dengan tuntutan bahasa. Habis nukilan kalam ini dari kalamnya siapa? Eh, Ibnu Hajar. Inta kalam damiru pada siapa? Eh, Ibnu Hajar. Ini syarih tadi. mana taala. Jadi apa yang terkait dengan masalah hadis ini dengan bab hadisnya apa? Tentang Nah, Kenapa? Karena babul masyawal iradah. Insya Allah tadi jika Allah mengendaki ini juga termasuk adab yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dalam apa yang dia inginkan, sepatutnya berkata, Insya Allah. Nah, ingin bikin paten. Ya kan? Tapi kalimat kita gantungkan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Hadis berkam sab'alaf wa arba'a wa sab'in. 7470. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Muhammadun hadatsana Abdul Wahhab as ya kan? Itu kan jadikan Islam jadi apa? Apa? Saqafi. حدثنا خالد الحذاء عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله Saatnya apa? Insya Allah. Ya, ini hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu hari masuk menjenguk seorang Arabi. Arab ini mufrad. Samanya apa? Hmm? Samanya apa, dulu? Hmm? Bagaimana salah? Ah, terus. Salah. Salah. Ayo, siapa? Jawab. Nah, ngerti A'rabun, bukan Arabun. A'rabun jamaknya dari kata A'rab ini setunggal. A'rabun kata. Nah, setunggal. Apa setunggal? Sitok. Iya. <clears throat> Perhatikan. Berkali-kali sudah tanya pun lupa. Ini berkali-kali lebih dari 10 kali. Arabi satu. Arabun sama Arabi satu orang Arab. Arabun uang Arab. sesak sak sesak negoro, tak kampung. Arabi satu orang Arab. Nah. Pada suatu hari Rasulullah SAW besok menjenguk satu orang Arab yang sedang sakit. yang yang Yaudu Faqala maka Nabi berkata la ba'sa alaika insya insyaallah. Enggak mengapa. Sakitmu ini yang menimpa kamu insya insyaallah. Suci, penghapus dosa bagimu insyaallah. Allah Larabi. Qala Larabi. Tahurun bal ya humma tafuru ala syekhin kabirin tuzirul kubura. Qala sallallahu alaihi idan. Orang badu Tuhur. Bahkan ini adalah sakit panas yang mendidih pada seorang yang sudah tua yang akan mengantarkan penyakit panas ini ke kuburan katanya. Kalau begitu ya udah ya memang iya mati kamu. Naam panaam dan gitu. jadi kalau gitu ya kamu diantar ke kuburan dengan penyakit panas ini. Paham? Disuruh bilang tahun sana tinggal bilang kan? Orang di mana-mana Lembut. Bahkan ini panas yang mendidih, ya kan? Menimpa seorang saya yang sudah tua yang akan mengantarkan dirinya ke kuburan. ziru kubur akan menjenguk kuburan ini. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau begitu ya sudah, ya kamu nanti kan juga kuburan. Apa? Itu Badu, orang Badu itu memang gitu. Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahi maka bila antakuna tahurun li jahlihi maka bila kuna tahurun yakni Allahu akbar langsung bin dengan ucapan takjub Subhanallah akbar la wa wala quwata illa billah ada daya dan upaya kecuali dengan Allah dia tidak menerima akan keberadaan menjadi penghapus dosanya penyakit panas tadi dikarenakan kebodohan dia, dia nggak menerima. Akan menjadi tohur bagi dia. Penyakit yang menimpa dia. Bahkan dia berkata, Balhamma tafuru ala syekhin kabirin zirul kubur. Bahkan dia berkata, ini panas yang mendidih, menimpa seorang yang sudah tua, akan mengantarkan ke kuburan katanya. Kalau Rasulullah SAW, mana amidan? Nah, Fanaam idan jadi kalau gitu iya iya kamu akan mati. Nas'alullah salama. Nas'alullah salama kita minyak keselamatan dalam lisan dan keyakinan. Ya kan? Kenapa kita minta kepada Allah? Karena kita selamat lisan kita, keyakinan kita, perbuatan kita kecuali dengan Allah yang memberikan keselamatan. Inilah yang harus diperhatikan ucapan itu, ucapan yang bagus. Tadi malam antum telah dilewati pelajaran yang bagus. Ya kan? Ngomong yang bagus dan semisalnya. Dan antaranya ngomong yang bagus adalah apa? Mengatakan syirik itu syirik, kufur itu kufur itu bagus, bukan syirik dikatakan selain syirik, kufur dikatakan selain kufur. Sesat ya sesat, itu bagus. Hah? Berarti kan itu. Dalal ya dalal itu yang bagus. Ya kan? Bid'ah ya bid'ah, itu dikatakan mana yang bagus. Bukan kok jelek dikatakan bagus, riba dikatakan bunga. Sedap. Nah. <clears throat> Malaysia dikatakan peraturan, dikatakan kemajuan, dikatakan kebutuhan, darurat, misalnya dolarot. Bukan darurat tapi dolar. Dolarot, tapi kemah darurat. Dolar-dolar itu yang memberikan perkara yang Dilarang. Baik. Wa hadha yubayyin lana anna qawla zair al-ha'id lil marid tahurun insyaallah anna hadha laisa an-nahyi manhi anhu. Artinya kita berdoa itu dengan ucapan seperti ini nggak mengapa. Tapi khusus dalam ini saya bukan kalau kita ini ya Rabbi alimni insita nggak boleh itu. Ya kan? Ya Rabbi atini insikta. Ini enggak boleh. Tapi kalau seorang yang zair, atau zair? Apa zair itu? Zahra yazuru ziaratan fawa zair. Tur. Apa zair? Hah? Apa? Menziarahi. Ziarah bahasa Indonesia, saya kok mana? La ilaha illallah. Pesat Jawa sama Batak ya ziarah kabeh terus. Sama Madura pun ya ziarah. Sondayak pun ziarah. Hah? Zair ya yazuru ziaratan fawa Zair wadaka wadaka wa anta mazurun. Wadaka mazur yang diziarahi. Maka berkata seorang yang menziarahi, orang yang aid, orang yang menjenguk, orang yang sakit dengan ucapan tauran Allah ini bukan termasuk yang dilarang darinya. Laisa min jinsi doa. Nah, bukan sejenis doa. Kalau doa, ya Rabbi alimni insyita. Ini enggak boleh. Nah. Balu kabarun. Bahkan termasuk kabar. Hada kabarun yubitu tafa'ula wa tasyi'a wa raf'al ma'nawiyat. Dalam tarik nomor satu lihat. Ini adalah kabar yang memberikan faedah tapaul. Tapaul itu sikap optimis. Harapan bagus. Harapan ba baik. Lawannya apa? Pesimis. Harapan si. Punya anggapan si. Anggapan sial. Itu tapaul. Ya kan? Seperti ya kan? Nama bengkel dikatakan bengkel barokah. Nah, itu namanya tapa, tafaul. Bukan bengkel bangkrut. Itu namanya apa? Pesimis. Apa? apa, apa? Anggapan sial. Hah? Rumah sakit pesimis. Ya enggak itu rumah sakit itu rumah untuk orang sakit kok. Rumah sakit. Gimana? Nanti antum punya Lukis kasih nama apa? Lukis buncit itu ya nggak bisa. Ya, lukis apa? Bukis hmm? barokah, terus misalnya pabrik tempe, maju jaya, nah seperti itu namanya pesi, pesimis. Nama kan sumber rezeki, maju jaya. Nah, seperti itu, sumber ilmu. Nah, itu namanya apa? Anggapan tapa? ol. Makanya nama-nama itu bagus, bukan kok namanya itu jelek. Itu nama jelek. Ya kan? Eh? Apa? Rudok sih. <laughs> Wah, itu apa jelek. Makanya itu tidak barokah. Nah itu, berarti kan. Jadi kata nama suatu itu nama yang bagus itu dengan apa? Dengan sifat tapaun. Nah, sifat tapaun tadi? Anggapan bagus. faul. Semoga saja Allah mah seperti kan apa <clears throat> yang bagus, barokah, maju jaya, ada toko maju jaya, toko sumber rezeki, dan macam-macam percetakan apa nih Abu Muslim buat sing ini apa? Apa sing Bu? Subur makmur, sumber urip. ayo, nah, itu. Apa? Sakit kan bukan gitu. nama nama apa? Putra putri putri putri putra. Nah. Mobilnya kasih putra putri putri. Nah itu maunya apa Kadang kasih nama anaknya. <laughs> Anaknya namanya apa? Kayak nama obat. Anaknya namanya apa? Kayak nama obat. Tapi perhatikan, Jadi perhatikan itu. Ada kabarun yubitu tafaul. betesi kabar ini memberikan faedah tafaul. Anggapan bagus. Tesi. semangat. Orang sakit itu disemangati. Eh, salah bahasa. Waras, waras, khawatir, waras. Waras. Nah, itu termasuk tak Tesi. Itu jaro orang sakit, waras, khawatir, waras. Gampang. Menghapus dosa, sabar. Barab al maknawiyat. Apa maknawiyat? Dan meninggikan apa? Perasaan. Perasaannya biar apa? Besar. Perasaannya itu besar. Punya harapan sembuh. Turaf al maknawiyat. Maknawi itu adalah hati. Maknawi itu. Maknawiyat. Domir. Sama saja. <clears throat> Baik. Walidha qala tahurun Allah maka dikarenakan inilah berkata Nabi tahurun Allah bukan seperti kita bilang Rabbi alimni insyita nggak boleh seperti itu. Ya Allah ajarilah aku jika engkau mau. Ya, ini nggak boleh. Hah? Ya itu termasuk ya, ya bukan gitu termasuk nggak adab adab jelek. Bagaimana Allah diminta jika kamu mau? Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kok ngengkek kali? Ya, enggak tapi yang ya kayak kali termasuk kalau jika kamu mau ngasih alim ilmu, kalau ya enggak kasih enggak apa-apa. Dari mana kamu dapat ilmu selain dari Allah Taala? Paham? Jadi memberikan nama itu nama yang baik, nama yang di situ maknanya apa? Memberikan harapan yang baik. Itu namanya tapaul Bukan nama-nama yang mengesankan jelek, mengesankan kasar. Kalau memang maknanya kasar dan dia bahas di, sini sisi makna yang bagus seperti ada seorang anak kasih nama apa atau Rak apa? Beledek. Hmm. Orang Arab memberikan anak namanya itu rot Dulu saat kita, Syekh kita mengajari ilmu farid namanya Abu Rak. Anaknya yang tua namanya Rak. Rak apa? Dun. Apa? Beledek. Kayak Soekarno, guru. Guntur, Nah, apa meneh? Mega. dawur dhuwur. Itu berarti kan tapaulnya Soekarno dulu. Mungkin anaknya menjadi orang yang koyak petir. Ternyata apa? Bakul sapi. Oh, ya kan? Kasih nama bagus namanya Fauzan. Nah, keberuntungan. Subhan, terpuji. Seperti itu namanya. <clears throat> Yani guna al-marad tahurun laka insyaallah minadzunub. Fawa qabrun la du'aun. Yani yang dimaksud di sini adalah al-marad penyakit ini sebagai kesucian bagimu insyaallah dari dosa. Wahai Arabi, ini maka dia adalah khabar bukan doa. Ini khabar bukan doa kata bin Bas. Bikhilafi ma taqaddama idza da'a ahadukum yang yaqul insyaallah Allah innallaha la mustakriha lahu. Beda dengan apa yang telah lalu. Apabila seorang di antara kalian berdoa, janganlah dia berkata insya Allah. Kenapa? Karena Allah tidak ada seorang pun yang memaksa dia. Bada bisbatid doa la yakulu Allah maghfirli insikta. Ini enggak boleh dalam doa. Allah maghfirli insikta. Enggak boleh. Allah marhamni insikta. Allahumma ghafirli fulan insikta. Allahumma adkhilni jannata insikta. Ya Allah masukkanlah saya ke surga jika kamu mengendaki. Ini enggak. Tapi dengan jazm pasti doanya. La yaqulu hakada bal yazim Bukan bilang insikta insikta tapi bahkan harus membuat kalimat yang paten. Allah maghfirli, Allah marhamni, Allah ma'adkhilni jannah, Allah ma'alimni, Allah ma'aidni minan nar. Lidungilah, ya Allah aku dari neraka. Allah maafini, ya Allah sembuhkanlah aku dari penyakit ini. La yastafni dalam doa seperti ini tidak boleh kita membuat kalimat mengasal insya Allah. Allah la mukriha lahu subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ada yang memaksanya. Amma idza dakhala 'ala al-marid fa qala tahur insyaallah fa hada laysa min hadzal bab wa li hada ista'malahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apabila masuk kepada seorang yang sakit dia bilang tahur insyaallah ini bukan termasuk dalam bab doa yang terlarang tadi. Karena itulah Nabi mengatakan kalimat tahurun insyaallah. Tak malah menggunakan kalimat tersebut. Beda antara khabar dengan doa. Nah, ini diperhatikan, ini faedah. Beda antara khabar dengan do, doa. Khabar, semoga Allah menjadikan kesembuhan bagimu. Penyakit ini menjadi kesembuhan bagimu, insya Allah. Ini gak mengapa. Akum. Ini adabnya orang yang menjenguk orang yang sakit. Ya kan? Makanya ketika orang yang disengat kena jengking, dikatakan salim. Tapa, tapaul. Salim, selamat. Salim itu bahasa ya nya wassalam. Selamat. Tafaul. Tafaul dalam kapan? ba anggapan baik. Bukan anggapan sial. Jadi disinilah adab yang perlu diketahui. Bukan adabnya adab yang maf'ur. Adab yang sudah menjadi fitrahnya kaum muslimin. Bahkan orang Islam pun juga menamai barang-barangnya dengan nama yang bagus. Cina pun Kristen pun namai barang-barangnya dengan nama yang bagus. Tokonya, Sokonyono. Nah, jadi rezeki ya kan? Soponyono jadi maju. Namanya apa? tapak Tapol. orang oh, yang duwe orang Cina, Cina kafir. Ya kan? Tuku remaja. Nah, jadi remaja kan, nanti rana tua terus, enam terus, maju terus. tapak Tapaun. Paham? Bukan nama-nama yang Insyaallah sampai di sini kita cukupkan dan semoga ini ada faedahnya, manfaatnya. Alhamdulillah. Amin. Tepat dulu.